sebagian orang di sini maupun di tempat lain itu sudah termakan dengan isu-isu jelek tentang Ustadz Zulkarnain. Demikian pula Ustadz Abdul Bar. Demikian pula Ustadz Barmin. Dan beberapa asatidah khususnya yang di Jakarta di mana Radio Roja itu besar mereka itu membolehkan mendengarkan radio roja untuk orang-orang awam Adapun untuk salafiyin dilarang. Dari mana mereka dapatkan itu? Pertama sekali, setelah melihat kondisi masyarakat, memang itu yang dituntut. Yang kedua, sudah ditanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Mar'i, Hafidahullah Ta'ala. jangan dikira hanya pendapat mereka saja. Tapi itu fatwa Syekh. Seperti yang disampaikan para asatidah. Demikian pula sebagian menyampaikan kepada anak. Itu juga yang dikatakan oleh Asyikh Khalid Az-Zafiri. Tetapi saya tidak mendengarkan langsung dari orang yang mendengarkan dari Syekh. Tapi kalau fatwa Syekh Abdullah al imam bolehkan untuk orang awam, saya dengarkan langsung dari orang yang mendengarkan dari lisan Syekh seperti Ustaz Amr Tangerang. Ustaz Amr Tangerang menyampaikan Memang seperti itu ucapan Syekh Abdullah Al-Mar'i.